Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah al hadits Tsamin wal Khamsun Hadis yang ke-58 Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Ja'alan nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layal yahunna lil musafir Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tiga hari dan tiga malam itu untuk musafir. Masalah apa? Nanti disebutkan. Wa yauman wa lailatan lil muqim. Sehari semalam untuk orang yang mukim, yang tidak sedang safar. Yakni fil mashi alal khuffain. Yaitu tentang masalah mengusap dua khuf. Akhrajahu Muslim. Hadis ini di ringkas diambil intinya oleh eh, Ibnu Hajar rahimahullah taala. Awal-awalnya ada seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang al-masah alal khuffain di safar. Kemudian Aisyah mengatakan, "Alaika bi bini Abi Thalib fa innahu aktsaru mulazamatan li Rasulillah SAW di safar." Hendaknya engkau bertanya pada Ali bin Abi Thalib karena dia lebih banyak menyertai Rasulullah dalam safar. Di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang memang ilmunya mendalam, mereka itu tidak saling apa? Tidak saling hasad, tidak saling iri. Bahkan mereka saling mengisyaratkan kepada yang lain, ah kamu belajar kepada beliau, ini beliau punya ilmu tentang ini, beliau lebih tahu daripada aku dan sebagainya. Dan ini yang diamalkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi Rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Jami' li Asafi Rawi wa Adabi Sami. Yaitu apa saling saling menyemangati orang untuk belajar kepada ulama yang lain, kepada pengajar yang lain dan sebagainya, mengambil ilmu. Bukan untuk saling menjatuhkan. Baik. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah sebagaimana juga hadis yang sebelumnya hadis Sofwan bin Asfar bahwasanya apa? Untuk orang yang safar karena memang mereka itu adalah orang-orang yang pantas mendapatkan keringanan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada mereka dalam masalah ini melalui lisan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam yaitu apa mengusap khuf ya, tiga hari tiga malam. Siapa yang bisa mendapatkan keringanan-keringanan untuk musafir, apa aja contohnya selain masalah menu fatku? Apalagi? Iya, masalah kiamat, masalah kosor juga. Itu keringanan memang. Apalagi? Iya, masalah puasa. Boleh dia tidak puasa, diganti hari yang lain. Ada lagi? Sholat apalagi yang tidak wajib untuk musafir? Iya, sholat-sholat Qobliyah dan Ba'diyah itu tidak diwajibkan kecuali apa? Memang tidak wajib, tidak di tidak ditekankan. Kecuali apa? Kecuali rok atau fajar Rasulullah tidak pernah meninggalkan walaupun beliau safar. Dan juga apa? Sholat witir. Apalagi? Sholat Jumat. Iya, sholat Jumat. Digugurkan kewajiban sholat Jumat bagi orang yang safar. Iya. Nah, kalau sholat id, kalau dia sebagai musafir, dia juga apa? Tidak wajib. Memang ini adalah keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada para musafirun. Demikian pula masalah apalagi masalah wasiat. Kalau dia meninggal dalam safar. Hendaknya dia mencari dua saksi untuk masalah wasiat dia dan sebagainya barang-barang dia itu dari kalangan muslimin. Tapi kalau tidak dapat maka cari Jadi apa? Orang-orang orang-orang ahlul kitab. Sulit. Karena apa kondisinya? Kondisi safar. Kondisi yang ada udur di situ. Baik. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hampir seluruh ulama, para imam besar as Ibnu Mubarak, Asyafi'i Ahmad, Ishaq dan yang lain-lain. Bahwasanya apa? Untuk musafir tiga hari tiga malam, untuk mukim sehari semalam. Adapun yang lain mengatakan, yaitu seperti Imam Malik, Imam Lais, dan juga pendapat Syafi'i yang dulu. Dikatakan pendapat yang dulu, pendapat Qadir ini ketika Asyafi'i masih di Irak. Tapi setelah Asyafi'i syafii hijrah ke, ke Mesir, maka beliau punya pendapat-pendapat yang baru. Adapun pendapat Syafi'i yang lama yaitu apa? Bahwasanya orang orang untuk masalah al-masa alal kufai itu tidak ada batasnya. Terserah dia mau mengusap sampai sekian tahun itu pun terserah. Tetapi dalil-dalil yang mereka pakai para ulama yang mengatakan tidak ada batasannya itu hadisnya doif. Seperti hadis Abi bin uh, Ubay bin Omar, hadisnya doif dan juga hadis Anas juga hadis yang doif tentang masalah tersebut. Dan dalil yang terkuat adalah asar dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengutus Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu untuk jatah, sementara Uqbah bin Amir itu beliau gubernur mana? Gubernur Mesir. Kemudian apa? Uqbah bin Amir ketika itu safar. Safar dalam perjalanan yang sudah sekian lama. Kemudian Uqbah bin Amir memilih untuk apa? Tidak pernah melepaskan kupnya dalam perjalanan yang sekian lama itu perjalanan waktu itu dari Syam, dari Syam sampai ke sampai ke Madinah perjalanan 30 hari. Kemudian beliau tidak meng, tidak me, ya tidak melepaskan hukumnya dan hanya mengusap terus. Kemudian Umar mengatakan asokta, kamu benar. Ini menunjukkan apa? Untuk madhab mereka, madhab Umar dan Umar ini sanatnya sahih. Adapun untuk lafaz as-sunnah, as sunnah maka ini tambahan yang lemah. Tapi Umar mengatakan asokta, kamu benar. Ini menunjukkan untuk Umar dan Umar ibnul Khattab dan juga manhaj siapa Utbah bin Amir, masalah mengusap kuf itu memang apa tidak ada batasannya. Dan ini diselisih oleh jumhur sahabat yang menunjukkan memang ada batasannya. Maka yang dikatakan oleh Syekhul Islam tentunya yang yang benar adalah yang pendapat jumhur. Hanya saja kemungkinan yang diinginkan oleh Umar bin Khattab dan Uqbah bin Amir adalah untuk orang-orang yang case seperti tadi. Yang kondisinya adalah sedang amat terpaksa demi kemaslahatan muslimin, yaitu seperti apa? Seperti para bari, yaitu tukang pos, tukang pos zaman dulu kondisinya susah, belum ada kereta, belum ada apa lagi, pesawat terbang. Mereka kadang apa naik kuda pagi sore siang malam karena terkait dengan keamanan, peperangan dan sebagainya. Maka pantas untuk mendapatkan keringanan. Adapun untuk kondisi-kondisi yang biasa, safar atau mungkin, maka batasannya seperti yang datang di dalam hadis-hadis. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwasanya untuk masalah al-masa al kufain itu ada batasannya, sekarang kapan kita mulai menghitung batasannya itu? Apakah ketika kita berwudu sebelum kita memakai huf? Apakah ketika pertama kali kita memakai huf? Ataukah ketika pertama kali kita berhadas ketika setelah memakai kuf apa yang lain para ulama berselisih pendapat di dalam masalah ini. ataupun yang benar adalah apa? Yaitu sejak pertama kali kita mengusap, itulah awal penghitungan. Yaitu apa? Misalkan seseorang sekarang dia wudhu, wudhu dengan sampai kaki dicuci dan sebagainya itu. Kemudian dia mengusap kuf Kemudian dia terserah mau jalan-jalan atau mungkin sekedar di rumah saja Kemudian datang datang adan adan zuhur. Ini masih belum dihitung. Kemudian kebetulan dia batal. Kalau dia belum batal, enak saja dia bisa langsung sholat. Kemudian dia batal. Dia batal, kemudian apa? Apakah ini sudah dihitung? Tidak. Ini belum dihitung. Kemudian misalkan dia milih sholat setengah jam setelah azan, misalkan. Nah, kemudian dia apa? Kemudian dia mulai wudhu dan mencuci kaki. Inilah saat penghitungan yang pertama, yaitu apa? Awal waktunya. Berarti kalau dia mulai mengusap itu adalah misalkan jam berapa ya? Jam 1.30 misalkan siang barangkali. Maka itulah awal penghitungannya. Maka dia masih boleh terus mengusap dan sebagainya tanpa wajib untuk me melepaskan khufnya tadi selama sehari semalam yaitu 24 jam. Nanti kalau dia sudah batal batal yaitu misalkan hari berikutnya jam 1.30 itu dia sudah batal atau sebelumnya dia sudah batal maka jam 1.30 itu dia wajib untuk apa? Wajib untuk melepaskan khufnya. Kalau memang dia sudah mau apa? Sudah mau berwudu ataupun kalau dia ingin berwudu jam 2 boleh juga cuma tetap dia harus melepaskan khufnya. ataupun kalau dia dia ingin sholat sebelum jam 1 misalkan mungkin ingin sholat-sholat sunnah yang lain yang disyariatkan, maka masih boleh dia mengusap karena dia masih punya batas waktu sampai apa jam 1.30. Jadi awal perhitungannya adalah ketika awal dia mengusap setelah apa setelah dia batal itu. Inilah yang di inilah pendapat Imam Al Auza'i, Abu Sa'ur, satu riwayat dari Imam Ahmad, Imam Ibnul Munzir dan yang lain-lain. Dan ini yang dirojihkan oleh Imam An Nawawi, rahimahullahu taala. Walaupun pendapat Nawawi ini menyelisihi sebagian Syafi'iyah, tapi beliau memilih ini karena ini yang paling dekat dengan dalil. Kenapa? Karena dalil-dalil yang ada itu mengaitkan pewaktuan dengan apa? Dengan al-masah. Mengaitkan eh, pewaktuan itu bukan dengan apa itu al-labs, bukan ketika apa itu memakai huf, tetapi ketika apa al-masah. Seluruh dalil masalah huf itu terkait dengan apa al-masah jadi penghitungan waktunya adalah diawali sejak masa yang pertama, pengusapan yang pertama. Bukan Allah pertama kali dia apa itu namanya memakai huf bukan atau al hadar Rasulullah dalam hadis-hadis tentang masalah huf tidak mengaitkan waktu dengan apa dengan kapan terjadi hadas tapi kapan dia mengusap dan itulah yang dirosikan oleh Imam Al-Wadi'i Imam Al-Albani Imam Asyunkiti Imam Ibnu Utsaimin dan yang lain-lain dan inilah yang benar. Berarti kapan batas akhirnya? Batas akhirnya seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu apa? Kalau dia sudah batal, batal setelah apa? Setelah setelah waktunya memang selesai dalam 24 jam atau kalau musafir ya tiga kali 24 jam. Sekarang bagaimana kalau kebetulan dia masih belum batal. Dia belum batal. Misalkan jam 1.30 dia masih belum batal. Masih dia punya hak untuk apa? Punya, eh, dia masih punya wudhu. Apakah dia wajib untuk melepaskan kufnya? Maka yang roji adalah dia tidak wajib melepaskan kufnya. Kenapa? Karena kenyataannya dia masih punya wudhu. Barangkali jam 12 tadi dia berwudhu untuk sholat-sholat yang lain. Ternyata Allah menjaga wudhu dia sampai jam 1.30 siang. Maka dia masih boleh untuk sholat Sampai kapan? Sholat dengan wudhu yang tadi. Sampai dia itu memang gatal. Nah, setelah dia gatal, kemudian dia ingin berwudhu, maka wajib nanti khufnya dilepas dan dia mencuci kakinya. Itulah batas akhirnya. Jadi semata-mata dia waktunya habis. Itu tidak mengharuskan dia melepaskan khufnya. Selama dia masih apa memiliki wudhu. Selama dia belum batal. Jadi habisnya waktu itu tidak menyebabkan wudhu itu batal. Itu adalah pendapat yang benar yang dipilih oleh Al Hasan Al Basri, Fatajah, Sulaiman bin Harb, Ibnu Mundir dan yang lain-lain. Dan ini yang dipilih juga oleh Imam An Nawawi dan yang lain juga. Wallahu taala alam. Untuk masalah ini. Sekarang pembahasan yang khilafnya terkenal di kalangan para ulama masalah apakah safarnya itu juga termasuk safar maksiat? Bahwasanya kalau orang ini Safarnya niatnya adalah untuk misalkan berjudi di di mana ya di Las Vegas misalkan atau ingin ingin apa lagi ya nggak tahu lah almuhim maksiat maksiat itu minum khamar di di suatu kota dengan rekan-rekannya misalkan tapi dia masafahnya betul-betul masafah safar boleh tidak dia menggunakan rukhsah ini yaitu dia tidak tidak apa tidak puasa dan juga dia itu tidak apa tidak melepaskan khusnya dan sebagainya maka ini istilah yang besar di kalangan para ulama, baik yang salaf ataupun yang khalaf. Ulama yang dulu ataupun ulama yang belakangan. Pendapat Hanabilah, Imam Ahmad dan pengikutnya, Asyafi'iyah, Imam Syafi'i dan pengikutnya, mereka mengatakan bahwasanya untuk safar yang maksiat itu orang itu tidak berhak untuk mendapatkan keringanan ini. Kita tidak boleh membantu dia untuk apa? Mempermudah kemaksiatan dia. Hanyalah Al-Makna alal khuffain itu untuk orang-orang yang safarnya safar untuk ketaatan seperti haji, umrah dan berbakti pada orang tua dan sebagainya atau safar yang mubah untuk berjaga, untuk berobat, mencari obat dan sebagainya. Baik. Adapun untuk pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah, pendapat Ibnu Hazm bahwasanya mengusap alal khuffain ini umum. Kenapa? Karena seluruh dalilnya itu dalil-dalil yang umum. Ini adalah pendapat yang dirasikan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizan, Hafizahullah Ta'ala. Dan memang ini adalah perdebatan yang amat kuat. Barang siapa memilih pendapat yang pertama, maka itu adalah boleh. Kenapa? Karena memang itu kuat sekali. Apalagi kaidah yang disebutkan oleh siapa itu? Oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu apa? Yaitu muamalatul mubtil bi naqidil qasdi. Orang yang berbuat kebatilan itu harus disikapi dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Jangan dia dikasih keringanan. Dan jangan keinginannya itu dipenuhi. Maka apa? Maka berdasarkan kaidah ini, nggak boleh dia kita bantu. Adapun pendapat yang kedua ini juga kuat sekali, yaitu apa? Safarnya umum. Masalah dosa dia, itu dosa dia. Masalah dia, safarnya untuk maksiat, itu dosa dia. Adapun masalah rukhsah, rukhsah ini tidak tidak dikaitkan. Tidak apa? Rasulullah SAW tidak menjadikan maksiat atau bukan maksiat itu sebagai syarat sah untuk mendapatkan rukhsah. Syarat sah untuk mengusap khuf atau syarat sah untuk dia itu tidak berpuasa dan sebagainya. Karena dalilnya itu umum. Jadi, masalah ibadah ini adalah perkara yang tersendiri, sementara masalah niat dia adalah untuk maksiat di tempat lain misalkan, itu adalah perkara yang terpisah. Maka tidak boleh ini dijadikan sebagai syarat untuk apa? Diperbolehkan yang mendapatkan rukhsah. Maka pendapat kedua memang juga amat kuat sekali. Allahu alam mana yang benar. Adapun kalau yang dirosihkan oleh Syekhuna Yahya Hafidahullah yang dulu kita dengar adalah beliau merajikan yang kedua karena ini umum. Masalah dosa memang itu dosa dia. Kalau niat dia adalah untuk maksiat. Tapi masalah dosa memang dalilnya umum. Maka yang benar adalah itu yang kedua. Adapun pendapat yang pertama juga luar biasa kuat. Kemudian <clears throat> Masalah yang berikutnya. Dan ini memang banyak ditanyakan kepada para ulama. Bahkan ulama-ulama yang terdahulu pun ditanya tentang ini. Makanya ini dibahas. Karena barangkali walaupun kita tidak mengalami, ada nanti sebagian saudara kita yang memerlukan ilmu ini. Yaitu misalkan seseorang itu masih di rumahnya. Dia masih sebagai mukim. Kemudian <clears throat> dia berwudu seperti biasa. Kemudian dia memakai khuf. Masih dalam keadaan dia mungkin. Kemudian dia batal karena berhadas hadas kecil misalkan ilmu ya, ada kecil aja tuh misalkan kentut atau buang air kecil atau dia sempat tidur nyenyak kemudian tiba-tiba dia dipanggil untuk safar dipanggil ke tempat yang lain safar sebelum dia itu sempat apa mengusap kukunya dan sebagainya dia safar dalam keadaan belum berwudu so, memang tidak wajib bersafar dalam keadaan wudu Jadi dia itu bersafar dalam keadaan apa dalam keadaan dia memakai khuf tetapi dia tidak suci kondisinya sedang tidak suci sekarang di dalam kondisi safar itu misalkan tiba waktu untuk sholat dia itu berapa hak dia apakah bisa dia mengusap terus tiga hari tiga malam ataukah hanya sehari semalam tiga hari tiga malam dilihat dari apa kondisi dia sekarang ini ataukah hanya sehari semalam karena dia awal memakai khufnya adalah apa ketika dia safar eh, ketika dia sedang mukim? Maka yang benar adalah apa? Bahwasanya dia itu hukumnya adalah hukum musafir. Kenapa? Karena awal pengusapan dia adalah dalam keadaan dia safar. Maka hukum dia adalah hukum musafir. Bahkan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan tidak ada perselisihan. Kami tidak tahu adanya perselisihan. Bahwasanya apa? Orang ini hukum mengusapnya adalah sebagai musafir. Maka dia berhak untuk melakukan itu selama tiga hari tiga malam. Kenapa? Karena dia masuk dalam sabda Rasulullah yang sahul musafiru salah sata ayam walayaliyahun. Musafir itu mengusap selama tiga hari tiga malam. Dia sekarang musafir dan dia sekarang adalah apa? Dan dia belum mengusap sama sekali. Maka nanti kalau mengusap dia sebagai musafir. Karena dia awal pengusapannya adalah dalam keadaan safar nantinya ketika dia mau sholat itu. Dan inilah yang dihasilkan oleh Imam An Nawawi rahimahullahu taala. Ada yang mengatakan Al-Muzani menyelidiki jumhur. Al-Muzani mengatakan dia ikut, eh bahwasanya apa? Orang ini tetap hukumnya, hukum mengusap untuk orang yang mukim. Tapi dikatakan oleh An-Nawawi, orang yang menukilkan dari Muzani itu keliru. Muzani tidak pernah mengusapkan yang demikian. Baik. Makanya Imam Nawawi bahkan mengatakan ini ijma. Tidak ada ulama yang menyelisihi masalah ini bahwasanya hukum orang tadi adalah seperti musafir mengusap tiga hari tiga malam. Sekarang bagaimana kalau seperti tadi, yaitu dia masih mukim dan dia sudah memakai khuf dalam keadaan suci. Kemudian dia batal. Tetapi apa? Dia sudah mulai mengusap. Sudah mulai mengusap. Karena belum ada niat safar misalkan. Cuma setelah dia mengusap, kan kesuciannya adalah apa? Kesucian dengan mengusap khuf. Kemudian tiba-tiba ada hajat untuk bersafar, dan sebagainya. Terpaksa harus bersabar. Sebelum waktu habis sehari semalam. Kalau waktunya sudah habis tentunya apa? Ya dia hendaknya melepaskan kufnya kalau nanti mau bersuci lagi. Maka bagaimana nanti dia di tengah safar itu? Apakah dia mendapatkan hak mengusap selama tiga hari tiga malam? Ataukah haknya itu hanya sehari semalam? Maka pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ishaq, Imam Ahmad, dan sekian banyak para imam yang lain, mereka mengatakan bahwasanya hukum dia adalah hukum hadar. Kenapa? Karena dia awal mengusapnya adalah sebagai orang yang hadir, seorang yang mungkin. Maka istilahnya walaupun dia nanti ketika musafir dia itu mengusap, itu hanya sekedar apa? Sebagai penyempurna dari apa yang telah dia mulai. Karena dia awal mengusapnya adalah ketika dia mungkin, maka nanti ketika safar dia haknya hanya apa? sampai habis waktu sehari semalam itu. Itu adalah pendapat yang pertama dan itulah yang benar yang dirasikan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam. Adapun untuk pendapat yang lain, pendapat as pendapat Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan apa? Dia hukumnya seperti hukum musafir karena sekarang dia sudah safar. Dan ini yang dirasikan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Karena walaupun dia sudah mengusap ketika dia mungkin, tapi apa? Dia sekarang kenyataannya dia adalah musafir. Maka dia berhak untuk apa? Mendapatkan uh, rukhsah selama tiga hari tiga malam itu. Tapi yang benar adalah apa? Pendapat yang pertama. Kenapa? Kalau berkumpul dalam satu amalan itu hukum safar dan hukum hadar, maka yang muktabar yang dimenangkan adalah apa? Hukum hadar. Karena rata-rata syariat itu tegaknya secara secara pasti adalah ketika apa? Ketika seseorang itu mukim. ataupun ketika musafir, sekian banyak syariat itu apa? Hukumnya adalah berupa keringanan. Maka memang yang syariat yang yang menang adalah syariat hawar ketika dia itu mukim. Maka kalau semacam ini yang terjadi dalam satu amalan itu, seseorang itu punya dua status, maka status yang dimenangkan adalah sebagai orang yang mukim, bukan orang yang musafir. Baik. Sekarang sebaliknya, bagaimana kalau dia itu musafir dan dia mulai mengusap ketika safar itu. Kemudian belum selesai tiga hari tiga malam, dia kemudian menjadi seorang mungkin dia sudah tiba di rumah misalkan, cuma wah masih dingin, malas untuk atau melepaskan khususnya. Dia ingin masih terus mengusap. Sekarang berapa hak dia? Apakah langsung hak dia itu habis tinggal ya hak sebagai seorang mungkin sehari semalam ataukah dia masih punya hak untuk menyelesaikan waktu tiga hari tiga malam yang tersisa. <clears throat> Ini perselisihan di kalangan para ulama dan yang Allahu alam yang benar adalah pendapat Imam Syafi'i juga dan pendapat Abu Hanifah. Dan ini yang dirujukkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam rahimahullahu taala yaitu apa? Dia hukumnya sekarang adalah mungkin. Kenapa? Selalu demikian kalau dia punya dua status, maka yang dimenangkan adalah status sebagian mukim. Adapun kalau pendapat yang lain mengatakan apa? Mengatakan dia masih mengambil hukum dia sebelumnya, yaitu apa? Karena dia memulai sebagai musafir maka maka hukum musafirnya masih ada, rusak untuk musafir. Tapi yang benar adalah pendapat yang pertama tadi. Sekarang dia adalah mukim dan juga hukum mukim itu lebih kuat daripada hukum musafir. Maka dia hukumnya adalah apa? sebagai seorang yang mungkin, Kalau memang waktunya itu waktunya itu memang sudah habis, maka ya habis. Misalkan apa dia safarnya baru sehari semalam. Sebagai seorang musafir dia masih punya hak dua hari dua malam misalkan. Tapi kemudian ketika dia mulai masuk ke hari yang ketiga, masuk sudah selesai hari yang kedua, kemudian masuk ke hari yang ketiga dia sudah tiba di rumah maka apa langsung dia melepaskan sepatunya kalau dia mau eh, melepaskan kufnya kalau dia mau wudhu kenapa karena hukum seorang mungkin sudah habis dia sudah mengambil apa mengambil jatah tadi walaupun masih ada sebenarnya sehari semalam kalau seandainya dia itu masih musafir tapi sekarang dia mungkin maka waktu dia sudah habis kecuali kalau kebetulan dia apa itu dia safar ternyata